زاد على قدر الحاجة من الدنيا وهو فضل ومندوب وفيه فوائد دينية ودنيوية قال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس <clears throat> وقال عليه الصلاة والسلام الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن والرغبة فيها تكسر الهم والحزن Jadi kita masih membahas tentang zuhud. <clears throat> Dan di sini jelaskan bahwasanya zuhud itu mempunyai beberapa derajat. derajat itu adalah suatu tingkatan dari satu tingkatan yang lebih rendah menuju tingkatan yang lebih tinggi. Kebalikannya adalah darokat. Kalau darokat itu adalah tingkatan yang dari tingkatan yang paling bawah menjadi yang bawah menjadi tingkatan yang paling bawah itu darokat namanya. Kalau darokat itu tidak baik derajat itu baik. Nah, jadi zuhud itu ada beberapa tingkatan. Ada zuhud zuhud yang hukumnya itu adalah wajib, yaitu zuhud dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Karena zuhud semacam itu termasuk takwa. Disebabkan takwa itu berarti imtisalu awamirillah wasinabu nawahihi berarti zuhud dari satu dari macam ini namanya zuhud har wajib faham zuhud wajib karena termasuk takwa faham zuhud untuk tidak makan uang yang haram zuhud untuk tidak menzalimi orang zuhud untuk tidak mengambil haknya orang lain daripada warisan dan sebagainya itu hukumnya wajib karena itu termasuk tak takwa. Dan yang kedua zuhud dari harta benda yang subhat. Karena ini subhat maka dia itu menjauhinya. Wa nau'un minal wara' dan itu salah satu macam daripada wara'. Wa malata subhat faqad istabra'a fi dini. Jadi barang siapa yang menjauhi perkara yang syubhat berarti dia itu telah membersihkan agamanya. Sedangkan yang tiga adalah zuhdun fi mazada ala qadril hajamiyat dunia. Yaitu zuhud daripada harta benda yang tidak diperlukan atau yang lebih melebihi daripada kadar kebutuhannya, kadar keperluannya bahwa fadlun wa mandub ini adalah merupakan sebuah keutamaan dan sesuatu yang disunnahkan. fihi dan daripada zuhud itu <clears throat> fawaidu diniyah wa dunyawiyah ada faedah-faedah yang kembali manfaatnya kepada agama dan kepada dunia. Di antaranya seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah kalian dalam urusan dunia, maka pasti kalian akan dicintai oleh Allah. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kalian daripada apa yang ada di pada manusia, maka pasti kalian akan dicintai oleh manusia. Dua hal yang pasti. Dua hal yang menjadi himbauan Nabi. Di mana kalau dua hal itu dilaksanakan akan mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah zuhud di dunia ini. Maka pasti kita akan dicintai oleh Allah SWT. Kenapa demikian? Nah, ini merupakan sebuah kepastian. Gitu. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya kalau orang itu memilih dunia, akhiratnya keteteran. Kalau orang memilih akhirat dunianya itu keteteran. Ah, tapi keteterannya itu ngikut. Dan jadi tidak menumpuk. Tapi ngikut dunianya itu. Nah, tapi kalau kita memilih dunia, akhiratnya pasti keteteran. Tapi kalau kita memilih akhirat, maka dunianya itu ngikut. Dan tidak menjadi permasalahan baginya. Nah, itu bedanya antara memilih dunia dan akhirat. Nah, tapi yang pasti adalah nggak seimbang. Jadi nggak ada seimbang, dunianya juga bagus, akhirannya juga bagus, nggak mungkin. Gitu. Nah, tinggal kita memilih mau pilih yang mana. Gitu. Nah, jadi sini banyak para wali murid yang datang kepada Ustadz misalnya dia ngasih tahu. Saya carikan untuk anak-anak mantu yang bisa membimbingnya untuk mendapatkan akhirat dunia tidak penting. Ah itu. Nah, ini yang semacam ini yang terpuji, ini yang termasuk daripada yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, karena lebih mengutamakan urusan akhiratnya ketimbang dunianya. Sehingga pantas jika Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, Ad-dunya La agla man yajma' laha man la agla lahu. Fem, yang mengumpulkan itu adalah orang yang tidak punya akal. Fem, mengumpulkan dalam artian melebihi daripada kebutuhannya. Mengumpulkan terus, terus ah, gitu. Sementara tidak jadikan sebuah modal untuk meraih akhiratnya. Nah, itu termasuk orang yang tidak punya akal kata Nabi SAW. Kenapa? Karena pertimbangannya begini. Kalau seumpama dunia itu berupa rumah yang terbuat dari emas, tapi tinggal di situ cuma 60 sampai 70 tahun. Atau kita memilih rumah yang terbuat dari batu, tapi di situ kita selama-lamanya. Pilih yang mana? Nah, pasti kita memilih rumah yang terbuat dari batu, walaupun bukan dari emas, tapi selama-lamanya hidup di situ ya, gitu. Nah, kata Nabi SAW, dunia itu seperti yang pertama tadi, terbuat dari emas misalnya. Apalagi nggak terbuat dari emas, sudah itu kita pilih. Alangkah sengsaranya orang itu. Gitu. Nah, jadi Nabi SAW mengibaratkan di sini bahwasanya dunia itu beban. Jangan terbebani dengan beban itu. Nanti nggak? Ah, dunia itu sebuah beban. Jangan kalian itu terbebani dengan beban itu. Apa maksudnya beban? Beban itu gini maksudnya haramuha igab subhatuha itab halaluha hisab nah, jadi kalau kita dapatkan dunia itu dengan cara yang haram awas ada siksanya kalau kita dapatkan dengan cara yang subhat, awas ada celanya kalau kita dapatkan dunia itu dengan cara halal awas ada hisabnya. <laughs> jadi dalam tiga hal itu dunia yang kita miliki itu kalau lebih daripada sekedar yang kita butuhkan, maka akan terjadi seperti ini. Nah, oleh karena itu selalu kita himbau di sini bukan berarti kita itu harus menjadi miskin, tidak. Tapi dunia yang kita punya yang melimpah itu jangan sampai berada dalam hati. Tapi berada dalam tangan. Kapan kita memerlukannya, membutuhkannya, kita gunakan. Jangan sampai kita simpan karena pertimbangan-pertimbangan dunia. Itu maksudnya. Eh, mau beli ini apa itu? Ah, mau beli ini apa enggak ya? Oh jangan ah, nanti habis deh duitku. gua. Ah, kayak gini jangan pertimbangan seperti itu. Karena apa? Ini termasuk orang cinta pada dunia. Gunain. Gunakan. Saya mau ini, mau itu gunakan. Nah, apa? Masalahnya yang sekarang itu pasti, yang nanti belum pasti. Misalnya Pak, ayah kamu mengatakan udah kita jangan gunakan sekarang, nanti aja simpan. Nanti kalau sudah naik harganya baru kita jual, baru kita nikmati. Belum sampai naik mati duluan gimana? Nah itu. Ya, jadi yang sekarang sekarang, yang nanti apa katanya Allah. Jadi jangan sampai di akhir akhirkan Nah, itu untuk dirinya sendiri aja bakhil, apalagi untuk orang lain. gunakan Selama itu tidak bertentangan dengan syariat gunakan dan perlu diketahui bahwasanya ad-dunya matiyatul akhirah. Dunia itu adalah sebuah perjalanan menuju akhirat atau sebuah modal untuk mendapatkan dan meraih akhirat. Nah, itu dunia itu faedahnya. Tapi kalau dunia bukan seperti itu, ah itu buat apa? Nah, makanya Imam Ali mengatakan la darah lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa makana qabla al mauti yabniha. Seorang itu nanti setelah mati tinggalnya di mana? Di rumah yang dia bangun. Bagaimana dia membangunnya? Kalau dia membangun rumahnya dengan baik, maka pasti bagus nanti rumahnya. Tapi kalau rumahnya itu dibangun dengan tidak baik, maka pasti rapuh rumahnya dan pasti jelek rumahnya gitu. Amwaluna lidil mirasi najma'uha wa duruna li kharabil mauti nabniha. Sedangkan harta kita yang kita kumpulkan itu yang kita miliki itu itu kita kumpulkan untuk ahli waris. Wa duruna rumah kita yang kita bangun dengan susah payah itu li kharabil mauti nabniha untuk kemat, eh, keruntuh keruntuhan kematian rumah itu kalau sudah tidak ditempati berapa tahun saja itu langsung jadi jadi apa jadi tempat runtuhan jadi atapnya lepas sinyal lepas sama seperti ruh seperti jasad kalau nggak ada ruhnya dia akan akan rapuh atau akan binasa Memang, tapi kalau ada jasadnya dia bergerak jadi rumah seperti itu kita punya rumah banyak nggak disewakan cuma dibiarkan begitu Lama kelamaan jadi rusak. Itu dunia. Berbeda dengan akhirat. Enggak ditempati pun juga tetap bersih. Fem, enggak ditinggali pun tetap aja indah. Tidak berkurang sedikit pun itu nanti di akhirat. Tapi di dunia nggak seperti itu. Kenapa Allah jadikan dunia itu nggak seperti itu, di akhirat seperti itu? Bukankah Allah Ta'ala mampu menjadikan akhirat dan dunia itu sama? Mampu, tapi Allah Ta'ala nggak mau kalian itu lebih mengutamakan dun, dunia daripada akhirat. Nah, jadi kesimpulannya gini. Kalau zuhud itu maksudnya harus kita menghindari kadar yang lebih daripada kebutuhan kita, maka apa gunanya Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan bahwasanya dunianya seseorang itu tidak akan kurang, tidak akan tidak akan lebih. Artinya apa? dunianya seseorang yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala itu akan sampai, nggak akan berkurang. Yang bukan untuk inti tidak akan sampai kepada inti. Yang untuk anti sampai kepada anti dan tidak akan sampai kepada orang lain. Itu maksudnya. Nggak bakal meleset, dunia kita nggak bakal meleset. Makanya ada istilah kata mengatakan, kalau kamu itu tidak tahu di mana duniamu, di mana rezekimu, ketahuilah rezekimu itu tidak akan meleset tahu jelas dengan alamat rumahmu itu tahu. Ah, berarti apa? Berarti seorang itu kalau memang diciptakan Allah Ta'ala menjadi orang kaya, pasti kaya. Kalau orang itu memang Allah takdirkan jadi orang kiri, ya pasti kiri. Nah, terus apa maksudnya zuhud ini? Buat apa ada zuhud? harus ditentukan Allah Ta'ala. Nah, maksudnya di sini, jangan terpengaruh dengan dunia. Silahkan kamu itu memikirkan dunia, tapi kadar keperluanmu. Selebihnya itu untuk akhirat. Fem, jangan sampai termakan dengan urusan dunia itu maksudnya. Fem, nah, jadi memiliki dunia, apalagi di akhir zaman. Orang nggak punya dunia itu nggak dihormati, nggak dimuliakan. Fem, nggak dilihat, nggak dipandang. Nah, ini orang sekarang siapapun elemennya. Dari elemen masyarakat apapun gitu. Orang alim nggak kaya, nggak dihormati pejabat nggak punya uang nggak dihormati. Semuanya gitu. Ya lamu dhahiran minal hayatid dunia wahum anil akhiratihum ghafilun. Jadi urusan dunia, dunia materi itu jadi nomor satu sekarang kiblat. Supaya disebutkan di dalam sebuah syair, ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu wa man lam yakun indahu malu nasu anhu qad malu. Gitu. Jadi aku melihat semua orang condong kepada orang yang punya har harta. Barang siapa yang nggak punya harta, siap-siaplah orang itu akan berpaling dari darinya. Dalam syair yang lainnya disebutkan ra'ain ra'aitun nasa qadim faddu ila man indahu fiddah wa man lam yakun lahu indahu fiddah fan nasu anhu qadim faddu gitu. Aku melihat semua orang fam bercerai-berai menuju kepada orang yang punya perak. Barang siapa orang yang nggak punya perak, maksudnya harta, maka siap-siaplah orang itu akan berlari dan bercerai-berai darinya. Nah, itu. Nah, ini sekarang. Jadi semuanya itu yang menjadi kiblatnya itu adalah dunia. Sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW. Sayyati alaikum zamanun la yabqa minal imani illa rasmuh wala minal islami illa ismuh. Nanti bakal datang suatu zaman tidak tersisa daripada keislaman kecuali namanya saja di KTP Islam. Tapi perilakunya tidak menunjukkan keislaman. Islam tapi nggak sholat, Islam tapi nggak zakat, Islam tapi ahlaknya nggak sesuai dengan yang dianjurkan dalam agama. Nah, itu. Walayabqa minal iman ila rasmu. Iman tidak tampak kecuali bentuknya saja. Pakai baju takwa tapi ngelirik sama perempuan. Pakai baju takwa tapi main perempuan. Nah, bajunya aja takwa. Pakai songkok, pakai imamah tapi dia melakukan dosa besar. Enggak ada imannya. Nah, ini. Wala minal imani ila rasmu. Lalu apa kata dia? Madhabuhum nisa'uhum. Kiblatuhum dirhamuhum. Madhabnya mereka itu adalah perempuan. Apa kata perempuan? Diikuti saja. Kiblatnya mereka harta. Di mana ada harta di situ kiblat. Ah, gitu. Di mana ada orang yang punya harta maka di situ dia itu mendekat. Nah, ini sekarang. Nah, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bukan termasuk yang semacam itu ya. Nah, oleh karena itu, silahkan. Kita memiliki dunia yang banyak silahkan, tapi ingat dunia itu adalah modal untuk kita sendiri, untuk akhirat kita. Artinya apa? Gunakan untuk sodako? gunakan untuk bantu orang, gunakan untuk bantu janda dan yatim, gunakan untuk bantu masjid, gunakan untuk bantu pesantren, dan gunakan untuk menyenangkan orang. Harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu, maka pasti kita ru, rugi. Saya melihat bagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf dia itu adalah seseorang yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam transaksinya. Allahumma barik fi sofkatih. Ya Allah berkatilah di dalam transaksinya Sayyidina Abdurrahman. Itu doanya Nabi. Sehingga apa yang terjadi setelah itu, setelah doa itu? Tidak pernah bertransaksi dengan siapapun dalam hal apapun kecuali pasti menguntungkan. Bahkan dia pernah membawa sebuah kurma yang ada ulatnya. Orang semua tidak mau membeli. Begitu dipegang oleh Sayyidina Abdullah bin Auf, maka orang semua berlomba-lomba untuk membelinya. Dari saking berkahnya, sofkohnya, sofkahnya dia itu, atau transaksinya dia itu. Sampai dia itu jadi orang kaya raya, termasuk konglomeratnya sahah, sahabat Nabi, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Suatu waktu, setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka pernah suatu waktu Abdurrahman bin Auf membawa makanan bahan makanan pokok ke kota Madinah yang dibuat yang dimuat oleh 100 ekor unta lebih. Sehingga begitu dia itu jalan masuk kan agak cepat larinya sehingga debu-debu itu bertebaran sampai lorong-lorong Madinah itu nggak kelihatan karena bertebaran yang namanya debu. Sehingga memalingkan perhatian para sahabat dan penduduk Madinah. Termasuk Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa arda. Ada apa ini? Suara apa ini? Sampai debu sebegitu rupanya. Dijelaskan bahwasanya itu adalah Syekh Abdul bin Auf yang datang dengan membawa beberapa ekor untanya itu yang bermuatan dengan limpahan eh, apa harta benda atau bahan makanan pokok. Lalu Sayyidina Aisyah mengatakan kesian Abdurrahman bin Auf. Karena Nabi SAW telah bersabda nanti ketika semua sahabat Nabi itu masuk dalam surga dalam keadaan cepat, tanggap, jalannya tegak, Sayyidina Muhammad bin Auf datang masuk dalam surga dalam keadaan ngesot kakinya. Sehingga apa? Begitu mendengar hadis itu langsung saya Abdurrahman bin Auf datang kepada Syekh Aisyah. Benar apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan begitu? Gal iya. Nah, ketahuilah wahai Aisyah bahwasanya apa yang aku bawa itu semuanya itu untuk penduduk Madinah yang membutuhkannya. Semuanya aku berikan kepada mereka. Nah, itu loh. Ini Abdurrahman bin Auf itu semacam itu. Sodakonya luar biasa. Itu pun masih dalam keadaan seperti yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang enggak seperti itu. Nah, jadi dunia itu bukan untuk dieman-emani. Dunia itu untuk, bukan untuk dirawat. Biarkan dunia ngerawat kita. Apa gunanya dunia kalau kita miliki tapi nggak berfaedah? Mau sudah dibenci oleh Allah Taala nggak berfaedah lagi sama kita? Biarkan berfaedah. Kita ingin membeli apa dari dunia harus kita nikmatin karena kita yang cari. Tapi urusan akhirnya juga harus seimbang. Misalnya apa? Kita beli eh, rumah. Maka kita harus bangun rumah untuk yatim. Nah itu seimbang itu maksudnya. Jadi kita beli untuk dunia kita, kita nikmati. Untuk akhirat kita juga harus kita nikmati. Setiap hari harus ada bagian-bagian daripada dunia kita yang kita sodakohkan. Harusnya seperti itu. Nah, dan yang semacam ini harus didakwahkan, diserukan, kasih tahu sama orang tua kalian. Makanya kalau saya bilang kan, Hmm, jadi kalau kalian nggak bisa bantu pesantren, ah, paling tidak ayo pinjamkan uang. Daripada numpuk uang di bank, ngapain? Coba pinjamkan kepada Habib Zain, ayo. Habib Zain lagi membutuhkan uang untuk rumah bangunan yang baru ini untuk kamar kalian sebanyak 5M. Dalam waktu setahun dibayar. Dan pasti serta pasti menyenangkan Rasulullah SAW. Ayo coba siapa di antara kalian yang bisa mengusahakan pinjaman uang 5 miliar? Nah, coba. Padahal 5 miliar itu di dalam bank itu cuma begitu aja. Dibiarkan. Coba dikasihkan ke pondok. 5 miliar pinjaman, bukan bantuan. Pinjaman setahun nanti dikembalikan. Pasti kembali. Kita banyak meminjam uang tapi Alhamdulillah selalu kita bayar tepat pada waktunya. Nah, pinjamkan saja tapi menyenangkan Rasulullah SAW. Ya, kayak gini loh. Ini yang menguntungkan itu. Nah kita tahu sendiri kan di pondok dulu dakwah ini yang tidur di bawah ada berapa orang. Nah, sementara kita tidak bisa tidak bisa membatasinya. Nah, itu mereka tetap maksa untuk belajar di sini padahal sudah nggak ada tempat. Ah berarti kan suatu keuntungan, suatu investasi yang menguntungkan. Kalau kita letakkan uang itu di sini, yang mau tinggal di kamar itu siapa? apa Ustaz Khadijah, Habib Zain, atau Ustaz, atau keluarga Ustaz. Tidak, tapi kalian sendiri. Itu jadi jariah, terus dia akan memberkahkan harta orang tua kalian. Harusnya diserukan seperti itu, ayo bantu. Bantu. Orang tua kalian nggak bisa bantu, ah kalian omongkan kepada keluarga yang yang mampu untuk membantu. Nah, karena pondok ini pondoknya siapa? Pondoknya Baharun? Tidak, ini wakaf. Tahu Wakaf? Nggak bisa dijual bukan milik manusia, tapi milik Allah dan Rasulnya. Jadi ada suratnya, jangan khawatir. Jadi kalau bantu ini bukan nanti bisa, oh, ah, kalau sudah banyak bantuannya, sudah bagus, kita jual deh. Nggak bisa dijual pondok itu. Wakaf lillahi ta'ala. Sehingga kalau kita bantu, berarti bantu Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah maksud kita memiliki dun, dunia. Hmm, jadi saya tunggu ya. Gak tahu kan nomor teleponnya Ustadz? Nah, silahkan kali ada yang mau bantu begitu. Tidak nah, usah bantuan, pinjaman saja. Nah, 5M jangan tanggung-tanggung. Nah, tapi kalau 50 juta, 100 juta ya terlalu nanggung. Nanti mandek lagi gitu. Jadi sekalian. Siap? Oh diam semua? Hmm. Siap bisa ngusahakan? Nah itulah perempuan cuma ngomongnya doang. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam Az-zuhdu fid dunya yurihul galba wal badan. Zuhud di dunia itu bisa menyenangkan hati, membuat rehat badan. Ingat kan? Artinya apa? Yang lebih daripada kebutuhan kita, jangan letakkan dalam hati kita. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti kita itu harus nggak punya. Enggak, kita ambil. Tapi yang lebih daripada kebutuhan kita, jangan letakkan dalam hati kita. Tapi biarkan dunia kita yang melimpah itu di tangan kita. Sehingga apa? Karena kalau kita memiliki harta, maka berarti kita memiliki modal untuk menyenangkan orang. Tidak ada suatu yang bisa menyenangkan orang melebihi daripada harta. Tidak ada. Fem kalah, ngajar itu kalah. Fem khutbah itu kalah pengajian itu kalah. Tapi kok sudah dunia, misalnya, misalnya nih, Fem di sini ada taklimnya usah segap, semuanya senang dengan taklimnya usah segap misalnya. Tapi di lapangan sana ada orang bagi-bagi uang per orang satu juta, satu juta. Kira-kira yang ada di sini masih ada nggak? Semuanya cari yang sejuta itu. <laughs> Fem itu loh pengaruh dunia sekarang ini. Itu pengaruh dunia. Jadi dunia sekarang lagi hebat pengaruhnya, setan lagi hebat pengaruhnya. Tapi kita tidak mau ikut pengaruh itu. Kita ingin pengaruhnya Nabi Muhammad SAW melekat di dalam hati kita. Kemudian wa'lam annal mu'minal agilah huwa alladhi yu'sirul akhirata 'ala dunia. Dan ketahuilah bahwasanya mukmin yang berakal itu adalah yang mengutamakan akhirat daripada dun dunia kata Nabi Muhammad SAW satu sapu tangan saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Suatu waktu pernah Allah memerintahkan bidadari itu untuk senyum kepada dunia. Langsung tampak cahaya dari senyumannya itu. Dari giginya itu tampak cahaya. Sampai disangkanya itu cahayanya Allah. Mereka itu sujud semuanya. Akhirnya katanya Allah Ta'ala tidak. Itu bukan aku. Itu adalah bidadari. Itu Bila dari senyum aja seperti cahaya seperti itu. Gitu. Nah, jadi artinya dari sangkir rendahnya dunia itu. Enggak ada apa Dunia itu memang tempatnya orang merana, orang sengsara, orang banyak kesulitan, banyak permasalahan dunia. Kalau semua ada dunia enggak seperti itu, enggak mungkin. Fem nonsen, enggak mungkin ada dunia enggak seperti itu. Pasti dunia itu kalau kita ingin dapatkan harus kerja keras kalau sudah kita dapatkan, harus kerja keras untuk menghilangkan cintanya kepada di dalam hati kita. Dan kalau kita akan meninggalkannya berat. Kita akan mati berat, pikiran dan sebagainya. Itu dunia. Faham? Itu pun sudah seperti itu, tiga hal yang disebutkan tadi, kita mendapatkan dunia dalam keadaan tidak mengenakkan karena apa segala sesuatu harus dirawat. Ya kan? Wajah kamu harus dipoles, kalau nggak dipoles, jelek. Ya kan? Ya apa tidak? Kenapa kamu harus bedaan setiap hari? Untuk apa? Ah, dirawat. Sampai kapanpun kamu harus merawat. Sekarang masih belum kawin dirawat. Nanti setelah kawin dirawat. Habis jadi ibu dirawat. Sampai nenek-nenek masih beda-bedaan juga. Ah, beda kan sama bidadari nanti. Nggak pakai beda. Nggak ada beda wardah. Nggak ada beda apalagi maras nggak ada bedak apa semuanya nggak ada nggak pakai bedak sudah cantik rambutnya nggak seperti rambut kita bangun tidur berdiri berdiri bangun tidur langsung saya terapi lagi nggak pakai sikat gigi nggak ada jigongnya nggak pakai minyak wangi nggak ada bau lidah buayanya jadi nggak ada bau nggak ada sama sekali bau bersih. Minum kopi kelihatan kopinya. Nah, dari saking putih, putihnya. Kalau kita kan tidak. Minum kopi tambah hitam. Gitu. Nah, itu dunia. Kayak gitu mau dipilih? rumah kita di atas sungai. Dilihat di bawah ada sungai. Sungainya itu terdiri daripada empat macam. Ada sungai susu, sungai madu, sungai salsabila, nah, sungai yang e, berupa bir. Itu semuanya kalau diminum itu nikmatnya luar biasa. Dan kita bisa mandi di situ bersama suami gitu. Memang, silahkan berkhayal. Karena khayal itu bikin bikin kita itu semangat. Asalkan khayalnya berkait dengan akhir, akhirat. Gitu. Nah, jadi semoga kita semuanya termasuk yang menikmatinya. Bukan hanya hayalan belaka. Dan semoga Allah Ta'ala mempersiapkan bagi kita dan menyediakan bagi kita serta memberikan taufik kepada kita untuk melakukan sebab-sebab kita meraih akhirat kita, meraih surga kita, meraih kemuliaan nanti kelak di akhirat. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah Ta'ala mudah untuk mendapatkan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang manfaat kepada kaum muslimin. Tapi tidak ada hisap nanti kelak di akhirat. Ala hadiniya wa kunatun salihah wa lamana wa salih al-fatihah.